Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini tiga jenis kesyirikan. Yang insyaallah taala akan kita jelaskan secara lebih terperinci. Kemudian hadis ini masih ada lanjutannya ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan hadis ini kepada istrinya istrinya yang bernama Zainab Zainab juga termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau berkata Lima taqulu hadza mengapa engkau mengatakan demikian yaitu ruqyah-ruqyah termasuk syirik wallahi Laqad kanat aini taqdhifu wa kuntu akhtalifu ila fulanil yahudi. Demi Allah kata beliau, dahulu aku pernah sakit mata. Bahkan sering terjadi. Maka aku pergi kepada seorang Yahudi untuk minta diruqyah. Yarqini. Fa idza raqani sakanat. Maka orang Yahudi itu pun merukyah aku apabila dia merukyahku mataku pun sembuh jadi setiap sakit mata pergi ke orang Yahudi orang Yahudi membacakan rukyah sakit matanya sembuh maka apa kata suaminya Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Abdullah bin Mas'ud ini termasuk ulama besar dari generasi sahabat sahabat yang sangat mendalam ilmunya. Faqala Abdullah, maka beliau pun berkata, Inna dzaka 'amalu syaitan." Sesungguhnya yang terjadi padamu hanyalah permainan setan. Permainan syaitan. Kana yankhusuha biyadihi fa idza raqaha kaffa anha. Setan itu menusuk matamu. Maka apabila orang Yahudi itu telah merukyahmu, setan itu melepaskanmu. Dia lepaskan tusukannya. Inna makana yakfik antakuli. Padahal sungguh cukup bagimu untuk membaca. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul seperti yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit beliau merukyah sendiri apa yang beliau baca adhibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama sembuhkanlah wahai robnya manusia Engkau engkaulah yang maha menyembuhkan tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit Jamaah sekalian inilah salah satu hadis yang berbicara tentang kesyirikan dan larangan melakukan praktek kesyirikan serta solusinya di sini sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melarang istrinya melakukan syirik dan istrinya tidak menyadari dia sudah terjerumus dalam syirik inilah jemaah sekalian pentingnya kita saling menasihati terlebih lagi suami istri suami punya kewajiban untuk menjaga istrinya sebagaimana firman Allah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wahai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Demikian pula sebaliknya, istri apabila sudah mengetahui satu ilmu, wajib untuk mengajarkannya kepada suaminya. Inilah yang disebut dengan saling tolong-menolong di dalam kebaikan, terutama antara suami istri. Dan kebaikan yang terbesar adalah saling memberikan nasihat saling mengajarkan kebaikan-kebaikan dan memperingatkan dari bahaya dosa. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau tidak saja melarang tetapi beliau berikan solusi. Makanya kata para ulama demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan ini termasuk keistimewaan syariat Islam. Apabila melarang sesuatu maka pasti ada gantinya yang lebih baik. Itu sudah karakter syariat, sifat syariat. Tidak ada satupun yang dilarang dalam syariat, pasti ada gantinya yang lebih baik. Maka ketika seseorang sakit, tidak boleh dia minta pengobatan kepada dukun, tapi ada solusinya, ada gantinya, yaitu dengan membacakan rukyah yang sesuai dengan syariat. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu setelah beliau melarang istrinya, beliau berikan solusi. Sebetulnya kamu cukup baca doa ini. Kalau kamu sakit mata lagi, kamu cukup baca doa ini. Baca sendiri saja, nggak perlu kamu datangi seseorang minta dibacakan. Sama seperti orang yang sahabat yang pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan sakitnya, maka beliau mengajarkan kepadanya bagaimana seharusnya dia merukyah dirinya sendiri. Itu dengan doa yang lain, doa rukyah yang lain ketika sahabat datang kepadanya kepada beliau untuk menanyakan sakitnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Cukup kamu letakkan tanganmu di tempat yang sakit lalu baca bismillah sebanyak tiga kali kemudian baca sebanyak tujuh kali a'udzubillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari keburukan yang aku dapati ini dan aku khawatirkan itu contoh lain lafaz doa untuk merukyah diri sendiri baik di dalam hadis ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya ruqyah jimat dan tiwalah itu adalah syirik. Jadi disebutkan di sini tiga macam kesyirikan. Yang pertama ruqyah. Namun dijelaskan para ulama ruqyah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini tidak semua jenis ruqyah melainkan rukyah yang mengandung kesyirikan. Karena di dalam riwayat Muslim dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirka. Tidak mengapa ruqyah itu selama tidak mengandung kesyirikan. Demikian pula dalam hadis Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat dibanding untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yaitu penyakit ain dan penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisah dan juga dipraktekkan oleh sahabat diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari sekelompok sahabat lewat di satu tempat di satu kampung ternyata pemimpin kampung tersebut ketika itu mereka masih kafir digigit oleh kalajengking atau semacam binatang berbisa. Maka sahabat ini, salah seorang sahabat merukyah orang kafir tersebut hanya dengan membacakan surat Al-Fatihah. Seketika itu juga sembuh. Lalu ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda, "Wa mayudrika annaha ruqyah." Dari mana kamu tahu Al-Fatihah itu adalah rukyah. Makanya kata para ulama, salah satu nama surat Al-Fatihah namanya adalah rukyah. Salah satu nama surat Al-Fatihah. Baik. Jadi maksud hadis ini rukyah yang syirik adalah apabila mengandung kesyirikan. Adapun kalau tidak mengandung kesyirikan maka dibolehkan. Tetapi ulama menjelaskan dibolehkannya rukyah dengan tiga syarat. Dengan tiga syarat. Syarat yang pertama dengan menggunakan bacaan-bacaan Al-Qur'an dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang pertama. Ayat Al-Qur'an yang mana yang bisa digunakan? Semuanya. Hanya saja ada surat-surat tertentu yang disebutkan di dalam dalil secara khusus lebih dianjurkan. Contohnya itu tadi, surat Al-Fatihah. Demikian pula ayat kursi, demikian pula surat Al-Baqarah, demikian pula surat Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas. Ini adalah surat-surat yang terdapat padanya dalil khusus yang menunjukkan sangat dianjurkan untuk dibaca ketika merukyah. Demikian pula doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di di dalam hadis yang mulia ini. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, kita harus meyakini bahwa rukyah itu hanyalah sebab. Yang menyembuhkan adalah Allah. Ketika kita membacakan rukyah untuk orang yang sakit, maka kita harus yakin itu hanyalah sebab. Yang menyembuhkan adalah Allah tabaraka wa taala. Demikian pula sepatutnya kita tanamkan keyakinan kepada orang yang sakit itu agar dia berharap kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Jangan kemudian dia bertawakal atau berharap kepada si perukiah. Karena perukiah itu hanyalah sebab. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk yang diperingatkan para ulama ada sebagian orang yang terlalu sibuk merukyah lalu melalaikan majelis-majelis ilmu tidak mendalami ilmu tauhid tidak memahami akidah yang benar kemudian syaitan mudah menjerumuskan mereka di dalam penyimpangan-penyimpangan di antara penyimpangan yang dijelaskan para ulama sebagian tukang rukyah mengira mereka itu sudah punya kemampuan khusus. Mereka sudah punya kemampuan khusus untuk mengalahkan jin atau menyembuhkan orang yang sakit. Ya. Sebaliknya, pasien-pasien mereka juga beranggapan demikian. Wah, kalau Ustadz Fulan yang rukyah mantap, ya. Jinnya pasti kalah. Ini bahaya. Ini menjerumuskan kepada kesyirikan. Iya. Menjerumuskan kepada kesyirikan. Makanya jemaah sekalian, kita kenal ulama-ulama besar, ulama-ulama ahlus sunnati wal jamaah yang berdakwah itu tidak menyibukkan diri dengan rukyah. Tetapi mereka menyibukkan diri dengan apa? Mendakwakan tauhid. Dan jemaah sekalian, ketika dakwah tauhid itu tidak tersebar di masyarakat, maka yang tersebar adalah ilmu-ilmu hitam. Walaupun nggak ada juga ilmu putih ya. Iya. nggak ada juga ilmu putih. Yang mereka sebut ilmu putih sama saja, itu ilmu hitam. Hanya bungkusnya yang berbeda. Bungkusnya yang berbeda. Iya. Tersebar sihir dan kesyirikan. Syaitan merajalela. Kalau dakwah tauhid itu berkembang, nggak perlu dirukyah mereka. Orang itu kalau kuat keimanannya, dia nggak perlu dirukyah. Kalau dia butuh rukyah, dia akan merukyah dirinya sendiri. Karena orang itu kalau kuat keimanannya, insya Allah setannya lari. Setan itu dekat-dekat kepada seseorang karena pada umumnya ya, karena kurang keimanan dan kurang membentengi diri dengan tawakal kepada Allah, dengan iman kepada Allah. Itu sebesar-besarnya benteng. Tawakal kepada Allah, berharap hanya kepadanya, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ya, seperti jamaah sekalian Umar bin Khattab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau beliau melewati satu jalan, setan nggak mau lewat di situ. Karena apa? Kekuatan iman. Kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita usahakan. Bukan kita sibuk mengadakan pelatihan rukyah, mengajak orang semuanya harus pintar merukyah. itu nggak perlu. Yang perlu adalah ajarkan dia tauhid dengan benar. Jelaskan bahaya kesyirikan jauhi semua perbuatan syirik. Dengan begitu, orang-orang yang sakit diganggu jin itu sembuh sendirinya insya Allah. Kalau tauhidnya beres, jinnya lari dengan sendirinya. Dia banyak berzikir, dia banyak mendekatkan diri kepada Allah, dia jaga zikir pagi petang, zikir-zikir dalam setiap aktivitas, dia jaga sholat lima waktu, setannya lari dengan sendirinya insya Allah. Iya. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita dan kepada kaum muslimin, ajarkan mereka tauhid dan ibadah yang benar, bukan sibukan mereka dengan ruqyah. Maka ini syarat yang kedua. Harus kita yakin ruqyah itu hanya sebab Allah yang menyembuhkan. Kemudian syarat yang ketiga, tidak boleh mengandung kemungkaran. Dan kemungkaran di sini ada tiga macam. Yang pertama syirik. Yang kedua mengada-ada dalam agama. Yang ketiga mengandung kemaksiatan. Ya, mengandung kemaksiatan seperti tukang rukiah megang-megang pasiennya yang perempuan. Ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Iya. Kemudian jamaah sekalian, di dalam merukyah itu bukan tujuan utamanya supaya sembuh. Bukan tujuan utamanya supaya sembuh. Rukyah itu ibadah. Tujuan utamanya adalah memenuhi dua syarat. Ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak peduli hasilnya, sembuh atau tidak. Karena kesembuhan itu adalah hak Allah. Yang dituntut dari kita bukan menyembuhkan pasien, tetapi dalam merukyah itu sesuai dengan ketentuan syariat. Ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tiga syarat rukyah agar kita tidak terjerumus di dalam kesyirikan atau hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian yang kedua masalah jimat. Ulama menjelaskan jimat itu bisa jadi syirik besar dan bisa jadi syirik kecil. Syirik besar apabila seseorang meyakini jimat yang dia kenakan dapat memberikan manfaat kepadanya dengan sendirinya. Dapat melindunginya dari mara bahaya dengan sendirinya, bukan Allah yang melindunginya. Maka ini adalah syirik besar. Atau jimat dalam bentuk lain seperti untuk penglaris dagangan. Kalau dia yakini jimat itu melariskan barang dagangannya dengan sendirinya bukan Allah, maka termasuk kategori syirik besar. Tetapi kalau dia yakini jimat itu hanyalah sebab dan Allah yang melindungi atau melariskan dagangannya, maka itu termasuk kategori syirik kecil. Kenapa masih dikatakan syirik kecil jamaah sekalian? Padahal dia yakin Allah yang memberikan manfaat karena Allah tidak menentukan atau menetapkan bahwa jimat itu adalah sebab untuk mendapatkan perlindungan Allah atau sebab untuk melariskan dagangan. Ya. Kalau ilmu bisnis, ilmu pemasaran itu adalah sebab yang Allah tetapkan sebagai sesuatu yang bisa melariskan dagangan. Tapi kalau jimat tidak. Sehingga ketika seseorang mengatakan ini adalah sebab dagangan saya laris. Allah menjadikan dagangan saya laris dengan sebab jimat ini. Maka seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Padahal hanya Allah yang maha mampu untuk menentukan sesuatu sebagai sebab. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, "Atiwalah." Apa itu atiwalah? Atiwalah itu adalah perpaduan antara jimat dengan sihir. Untuk apa? Untuk membuat orang saling mencintai. Apa kalau bahasa Indonesianya? Hah? Pelet. Tapi ini ada bendanya. Jadi perpaduan antara jimat dan sihir. Ada sebuah benda dan di situ dipadukan dengan sihir. Siapa yang membawa benda itu? Siapa yang dia tuju untuk mencintai dia? dengan izin Allah akan mencintai dia walaupun tadinya membencinya walaupun tadinya membencinya dan ini adalah salah satu jenis sihir salah satu jenis sihir maka Rasulullah SAW telah menegaskan itu termasuk kesyirikan kenapa syirik jemaah sekalian karena yang seperti ini tidak mungkin terjadi kecuali tukang sihirnya itu dia harus meminta tolong kepada setan. Gak mungkin terjadi gak mungkin sihirnya itu berpengaruh kecuali dia harus meminta tolong kepada setan terlebih dahulu dan setan itu tidak menolong dengan gratis tujuan utamanya adalah menyesatkan maka dia harus memberikan persyaratan-persyaratan kepada tukang sihir ini untuk mendapatkan pertolongannya Apakah dengan menyembeli hewan kurban Atau berdoa kepadanya Atau mempersembahkan sesajen Bahkan ada yang lebih dahsyat. Dia minta persembahan sesajen manusia yang dikorbankan. Nauzubillah. Itu uh, kerjaan dukun dan tukang sihir bersama setan-setan mereka. Iya. Bersama setan-setan mereka. Jadi sihir itu termasuk kategori syirik. Walaupun ada juga ulama mengatakan kalau tidak mengandung syirik, maka sihir itu adalah dosa besar dan bukan syirik. Ini dinukil dari Imam Syafi'i rahimahullah. Seperti kata beliau, sihir dengan menggunakan obat-obatan atau ramuan-ramuan. Ya, ada obat-obatan dan ramuan-ramuan yang bisa membuat orang tersihir. Ini kata beliau dosa besar namun tidak sampai kategori syirik. Tetapi dijelaskan para ulama pada hakikatnya sihir yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu bukan itu yang dimaksud. Itu bukanlah sihir secara hakiki, melainkan sihir secara bahasa atau secara majazi. Sama dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna minal bayani la sihra. Sungguh di antara kepintaran dalam berbicara itu terdapat sihir. Maksudnya apa? Orang kalau pintar bicara, dia bisa menyihir orang sehingga terpengaruh namun bukan sihir seperti itu yang dimaksudkan di sini. Iya, jadi kalau ulama mengatakan itu syirik, maka sihir, yang dimaksudkan di sini adalah yang mengandung kesyirikan yaitu meminta pertolongan kepada syaitan dan pendekatan diri kepada syaitan dan bahkan melakukan berbagai macam kekufuran sehingga syaitan itu mau membantu para tukang sihir tersebut. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini berhati-hatilah dari permainan setan. Setan itu mereka sudah bekerja sama dengan dukun. Kemudian ketika setan itu mengganggu manusia dan setan itu juga yang membisikkan kepadanya, kamu harus datang kepada dukun si fulan. Ketika datang kepada dukun fulan itu, setan kemudian pergi darinya sudah tidak lagi mengganggu. Jadi seakan-akan dukun itulah yang menyembuhkan. Jadi Dipahami ini ya? Permainan syaitan itu terjadi sejak masa dahulu. Iya. Dan di sini juga sekaligus penegasan kepada kita yang biasa melakukan itu asalnya dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang suka melakukan praktek sihir. Iya. Mereka bekerja sama dengan setan. Syaitan mengganggu manusia, kemudian orang itu dibisiki supaya datang kepada dukun lalu seakan-akan dukun itu bisa menyembuhkan. Dan saya pernah temui kasus seperti itu di satu daerah yang di situ uh, banyak terjadi kristenisasi. Jadi setan-setan ini dia mengganggu orang-orang dengan berbagai macam gangguan. Di antaranya apa? Dia datang dalam mimpi. Ya, dia datang dalam mimpi. Orang itu mimpi buruk, kemudian dia mengganggu orang tersebut dalam mimpinya, lalu dia memberikan saran untuk datang kepada uh, pendeta fulan gitu. Ya, itu yang terjadi. Jadi kerjasama mereka di satu daerah yang terjadi kristenisasi di sana. Jadi setan itu mengganggu masyarakat, kemudian dia juga yang menyarankan. Dia bisikan, datang kepada pendeta fulan, nanti kamu sembuh. Ya, subhanallah, dahsyat. Seperti itu cara menyesatkan. Iya. Jadi ini semua permainan setan. Maka dilarang oleh Ibnu Mas'ud jangan lagi melakukan itu, itu semuanya permainan setan. Jamaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepadanya kepada kita pentingnya ilmu agama. Ibnu Mas'ud orang yang mendalam ilmunya, dia nggak mudah ditipu. Iya. Inilah jemaah sekalian, orang kalau memiliki ilmu, kalau dia paham ilmu agama, dengan mudah dia bisa membedakan ini benar dan ini salah. Ini benar dan ini salah. Iya. Kalau orang tidak paham, maka dia berorientasi kepada hasil. Yang penting hasilnya baik, saya sembuh, berarti ini benar. Padahal belum tentu. Iya. Kalau orang punya ilmu, dia lihat dulu prosesnya seperti apa. Walaupun hasilnya sembuh, tapi prosesnya salah, tetap salah. Nggak boleh dilakukan. Ini, Masya Allah, pelajaran penting yang bisa kita petik dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka kata beliau, sebetulnya kamu nggak perlu datang kepada dukun Yahudi itu. Cukup kamu merukyah dirimu sendiri dengan membaca seperti yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sah. Ya Allah, Robnya manusia, hilangkanlah penyakit. Washfi anta syafi. Sembuhkanlah, engkaulah yang maha menyembuhkan. La shifa'a illa shifa'uk tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Syifaan la yugadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Inilah yang seharusnya kita baca dan juga doa-doa yang lain apabila kita butuh untuk dirukyah dan yang lebih afdal adalah kita merukyah diri kita sendiri, jangan minta rukyah kepada orang lain karena di dalam hadis tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisap dan tanpa azab sifat mereka yang pertama adalah la yastarqun tidak pernah minta dirukyah. Dijelaskan para ulama, karena kalau seseorang minta dirukyah sedikit banyak ada ketergantungan hati terhadap orang yang dimintai rukyah tersebut. Makanya Allah tidak berikan anugerah masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Walaupun bukan berarti dia akan masuk neraka, bukan. Hanya saja dia akan masuk surga kalau dia termasuk penghuni surga melalui hisab dan mungkin juga terancam dengan azab waliyadzubillah jemaah sekalian mungkin ini beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini barangkali ada tanya jawab saya persilakan Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. Jadi pengobatan seperti gelang atau kalung yang ada zat tertentu bisa uh, menyembuhkan begitu Pak. Iya. Sebetulnya kalau itu terbukti kalau itu terbukti bahwa gelang atau kalung tersebut merupakan sebab yang bisa menyembuhkan penyakit misalkan karena dia mengandung zat tertentu sehingga dia berefek mengobati penyakit tertentu Sebetulnya pada asalnya boleh. Tetapi ulama besar di masa ini ketika ditanyakan persoalan ini, ini saya dengarkan fatwa dari Syekh Saleh Al-Fauzan, demikian pula Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abbad. Insya Allah nanti tanggal 3 ya. Beliau ada di Istiqlal. Nah, ulama besar di masa ini seperti dua orang syekh ini melarang hal seperti itu. Walaupun pada asalnya karena itu sebab kesembuhan yang sudah terbukti pada asalnya boleh tetapi para ulama melarang kenapa jemaah sekalian karena dikhawatirkan akan menjerumuskan kepada kesyirikan sekarang belum syirik tapi nanti karena sama-sama bentuknya gelang seperti dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ada seorang sahabat memakai gelang dari tembaga gelang dari tembaga. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mahadihi, apa ini? Beliau berkata, minal wahinah, untuk menangkal penyakit yang biasa menimpa tangan. Kemudian jemaah sekalian, apa uh, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikutnya? Beliau langsung mengatakan, inziha, lepaskan itu fa innaka law mitta wa 'alaika maaflah tak abadan. Karena kalau kamu mati dan gelang itu masih bersamamu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Nah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi menanyakan, benar enggak itu bisa melindungi tangan? Apa buktinya? Enggak, langsung beliau larang. Kenapa jamaah sekalian? Kalaupun itu bukan syirik, dikhawatirkan nanti akan menjerumuskan ke dalam syirik. Iya. Dan gak mesti orang yang pakai yang terjerumus. Bisa jadi orang lain. Mungkin orang lain melihat dia pakai jimat, berarti jimat boleh. Nah, pintu-pintu kesyirikan seperti itu semuanya harus ditutup. Iya. Jadi itu yang saya dengarkan dari fatwa para ulama besar di masa ini, Pak. Barangkali demikian, wallahu alam. Silakan, Pak. Kesurupan masal. Kesurupan masal. Iya. Ini juga termasuk permainan setan bikin kesurupan. Iya. Dan awal mula terjadinya kesurupan sebelum terja sebelum terjadi kesurupan, awal mula ini kisah lampau, setan itu berlarian ketika melihat manusia, takut. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dan dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Dalam penafsiran firman Allah wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa dalam surat al-jin kata para jin yang masuk Islam sebagaimana Allah sebutkan para jin itu berkata dahulu ini termasuk kesyirikan jin menceritakan kesyirikan manusia dahulu dahulu sekelompok laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan dari sekelompok jin maka para jin itu hanya menambah kelemahan mereka dalam penafsiran yang lain menambah rasa takut dalam penafsiran yang lain menambah dosa mereka nah bagaimana ceritanya jemaah sekalian disebutkan oleh Imam Ibn Abi Hatim ketika orang-orang Arab dulu ini mendatangi satu lembah Jin yang ada di situ berlarian ketakutan. Awas ada manusia datang. Ya. Kemudian mereka awasi dari jauh. Dan mereka mendengarkan ternyata manusia takut kepada mereka. Manusia itu berkata, "A'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi." Aku berlindung dengan pemimpin jin yang ada di sini supaya tidak diganggu oleh anak buahnya. Maka para jin itu baru menyadari ternyata mereka takut kepada kita. Maka mereka pun kembali dan mulai bikin keserupan, bikin penampakan, bikin jadi angker karena mereka tahu manusia ini pada takut. Jadi jamaah sekalian, jangan takut. Kalaupun takut jangan tunjukkan. Ya, biar tidak dikerjai. Itu jin mengerjai kita. Jangan mau dikerjai. Jangan takut. Untuk menghilangkan rasa takut, tawakal kepada Allah dan baca ayat-ayat Allah tabaraka wa taala. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang dan minta keberanian kepada Allah. Jangan takut. Iya. Kalaupun takut jangan ditampakkan biar nggak dikerjain. Iya. Nah, kesurupan itu sesuatu yang uh, terjadi berdasarkan kenyataan bahkan berdasarkan Al-Qur'an. Iya. Tentang orang-orang yang makan riba kata Allah Subhanahu wa taala mereka tidak akan bangkit dari kubur mereka illa kama yakumul ladhi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas kecuali seperti orang yang disusupi oleh syaitan karena kesurupan itu tadi. Jadi disebutkan dalam Al-Qur'an adanya kesurupan setan disamakan dengan orang-orang yang makan riba di dunia kelak dia bangkit pada hari kiamat Allah bangkitkan seperti orang kesurupan. Jadi kesurupan itu disebutkan dalam Al-Quran dan memang kenyataannya ada seperti itu. Iya. Kenapa terjadi kesurupan jemaah sekalian? Pada umumnya karena orang yang diganggu setan itu lemah iman. Lemah iman. Iya. Seperti yang kita jelaskan tadi. Pada umumnya karena lemah iman sehingga dengan mudah dipermainkan oleh syaitan. Iya. Maka solusinya adalah kita berikan nasihat kepada orang tersebut untuk bertakwa kepada Allah dan meningkatkan keimanan. Dan juga boleh dengan cara merukyah. Dirukyah agar syaitannya lari, minta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah agar syaitannya itu uh, keluar dari tubuh orang yang diganggu tersebut. Tapi yang paling penting adalah mengajarkan tauhid, menguatkan keimanan orang yang diganggu setan tersebut. Karena kalau kita rukyah sekarang, Kemudian setan itu keluar, kapan saja dia bisa balik lagi. Kalau orang itu tidak punya benteng, apa bentengnya? Iman dan takwa. Kemudian zikir-zikir untuk minta perlindungan kepada Allah, terutama zikir pagi dan petang, zikir setiap habis sholat, zikir dalam setiap aktivitas. Maka Allah akan berikan perlindungan dari setiap syaitan atau apa saja yang dapat mengganggu. Mungkin yang terakhir jemaah sekalian, ada sebuah zikir untuk minta perlindungan yang diriwayatkan Imam Muslim. Insya Allah kita juga mungkin sudah hafal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah ada seseorang yang mendatangi satu tempat, tempat mana saja, termasuk rumahnya sendiri. Kemudian dia membaca, "A'udzu tammati min syarri ma Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan yang dia ciptakan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca doa ini, barang siapa yang membaca doa ini, tidak ada satupun yang bisa membahayakannya. Tidak setan, tidak manusia, tidak pula binatang buas. Tidak ada satupun yang bisa membahayakannya sampai dia pergi dari tempat tersebut. Artinya kalau dia pergi ke tempat lain, baca lagi Sampai di tempat lain baca lagi. Di mana saja? Apakah di rumah kita atau di tempat lain, terutama di tempat yang kita belum kenali. Apalagi di tempat-tempat sepi yang biasanya banyak syaitannya, banyak jinnya. Maka intinya adalah kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, harus dipahami zikir-zikir mohon perlindungan itu jangan hanya dibaca keluar dari lisan kita tanpa ada di dalam hati. Jadi ketika kita membaca, kita paham maknanya, kita tahu apa yang kita minta, dan hati harus menguatkan pengharapan dan tawakal kepada Allah serta yakin Allah yang maha kuat, Allah yang maha mampu untuk melindungi kita dan mengalahkan semua setan-setan dan bahkan seluruh makhluk yang dapat membahayakan kita.